Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua dan kenikmatan yang paling besar secara mutlak adalah kenikmatan Islam. Dibuka hati kita untuk menerima agama ini. Agama yang Allah SWT tidak menerima agama apapun kecuali agama Islam Allah SWT berfirman wa may yabtaghi al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang mengenal Allah Swt. Al-Imam Ahmad rahimahullah Syekh dari Imam Bukhari Syekh dari Imam Muslim dan juga yang lain telah mengeluarkan di dalam kitab beliau yaitu Al-Musnad sebuah hadis yang asalnya ada di dalam Sahih Muslim yang isinya bahwasanya setiap manusia apabila dikuburkan akan datang kepadanya dua orang malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk bertanya kepada orang tersebut tentang tiga perkara. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Tiga pertanyaan yang nanti setiap kita kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita yang muslim maupun yang kafir semua akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini Oleh karena itu Hendaknya kita mempersiapkan Mempersiapkan diri Untuk bisa Menjawab pertanyaan tersebut dengan baik Dan tidaklah cukup untuk mempersiapkan jawaban hanya dengan menghafal. Karena seandainya menghafal itu cukup ini saya orang-orang munafik mereka akan selamat dan berhasil di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena mereka yaitu orang-orang munafik hidup bersama kaum muslimin mendengar ayat-ayat Allah SWT mendengar kalimat Allah mendengar kalimat Muhammad mendengar Islam bahkan mereka sholat bersama kaum muslimin akan tapi disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya orang-orang munafik ketika mereka ditanya Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup dengan menghafal tapi perkaranya di sini di sini perlu praktek dan juga pengamalan perlu praktek dan juga pengamalan. Barang siapa di dunia dia mengenal Allah dan mengenal hak-haknya dan menunaikan hak-hak Allah SWT niscaya dia akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik ketika ditanya siapa Tuhanmu dia akan mengatakan Rabbi Allah Rabbku adalah Allah Dan barang siapa di dunia Dia mengenal Rasulullah SAW Mengenal hak-haknya Dan menunaikan hak-hak beliau sebagai seorang Rasul Sebagai seorang utusan Maka diharapkan dia nanti Ketika ditanya Siapa nabimu Dia akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik Nabiku adalah Muhammad Dan barang siapa di dunia Mengenal apa itu Islam Dan apa Hak-hak yang harus kita tunaikan Terhadap agama ini saya dia ketika ditanya Apa agamamu Akan bisa menjawab pertanyaan dengan mudah Oleh karena itu Dalam tiga hari ini InsyaAllah kita akan bersama-sama mempelajari Mengenal Allah SWT Mengenal Rasulullah SAW Dan juga mengenal agama Islam Dan kita mulai dengan yang pertama Yaitu mengenal Allah SWT Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Semoga Allah SWT memudahkan kita Untuk bisa mengenal Allah Dan juga mengenal Rasulullah Dan juga mengenal agama Islam ini Untuk mengenal Allah SWT Maka di sana ada beberapa perkara Yang harus kita pahami Dan sebelum saya mulai silakan agak maju ke depan sedikit Agak maju ke depan Cara mengenal Allah SWT Hadirin sekalian Yang pertama adalah Mengenal Allah bahwasanya Allah SWT Adalah zat Yang maha pencipta Yang pertama Mengenal Allah Sebagai zat Yang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang artinya adalah zat yang Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya menciptakan langit yang begitu besar menciptakan bumi yang dihamparkan menciptakan manusia hewan dan tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dialah Allah SWT yang telah menciptakan itu semua dari yang asalnya tidak ada tidak ada wujudnya menjadi sesuatu yang ada dan ini yang dinamakan dengan al-khalq yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala dialah al-khaliq sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu khaliqu kulli syai' Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' itulah Allah Subhanahu wa taala rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-khaliq dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan diagung-agungkan oleh manusia tidak ada di antara mereka yang bisa mencipta Bahkan seandainya Semua sesembahan tersebut Berkumpul berkotong royong Bersatu padu Mengerahkan semua kesaktiannya Kemampuannya Untuk menciptakan sesuatu Sebagaimana Allah SWT menciptakan Niscaya mereka tidak akan mampu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan bagi kalian telah dibuat permisalan bagi kalian fastami'u lahu maka hendaklah kalian dengarkan innal ladzina tad'una min dunillah sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah karena manusia ada di antara mereka yang menyembah selain Allah ada yang menyembah bulan menyembah bintang ada yang menyembah matahari, api Ada yang menyembah jin Mengikuti Petuah-petuah jin Perintah-perintah jin Ada yang menyembah setan Ada yang menyembah berhala Ada yang menyembah benda Sesembahan selain Allah Yang disembah oleh manusia banyak Allah SWT mengatakan Sesungguhnya Sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah dhubaban Mereka tidak akan mungkin Menciptakan seekor lalat Walau ijtama'ulah Meskipun mereka Berkumpul Bersatu padu Untuk membuat atau menciptakan seekor lalat tersebut Kata Allah SWT La yakhluqu dzubaban Misalnya mereka tidak akan bisa Menciptakan seekor lalat pun Mereka bersatu padu saja Dan berkumpul Tidak akan bisa menciptakan Maka bagaimana salah seorang dari mereka Bisa menciptakan Seekor lalat yang sangat sederhana susunan tubuhnya. Mereka tidak mampu untuk menciptakan maka bagaimana mereka bisa menciptakan makhluk yang lebih rumit daripada lalat itu sendiri. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya Al-Khaliq dan selain Allah SWT tidak ada di antara mereka yang bisa menciptakan Jadi yang pertama Cara untuk mengenal Allah SWT Adalah mengenal bahwasanya Allah SWT Adalah zat yang maha pencipta Kemudian yang kedua Di antara cara mengenal Allah SWT Adalah mengenal bahwasanya Allah SWT Dialah yang maha memberikan rezeki Allah SWT di antara nama-namanya adalah ar razak Zat yang maha memberikan rezeki Allah menciptakan mereka Menciptakan makhluk Dan menyediakan rezeki bagi mereka Dan menanggung, menjamin bahwasanya mereka selama hidupnya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara rahmat Allah kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah menulis rezeki untuk kita semua sebelum kita diciptakan. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sebelum kita diciptakan. Bukan setahun dua tahun sebelum kita diciptakan bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi rezeki untuk kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan waktu yang singkat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan qaddarallah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bikhamsina alfasanah Allah SWT telah menulis takdir bagi hamba-hambanya, bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Bukan setahun, bukan dua tahun Bukan sepuluh tahun Bukan 100 tahun Tetapi 50 ribu tahun Si Fulan Sudah ditulis rezekinya Selama hidupnya Dia akan memakan Sekian ton beras Meminum sekian liter air Dan akan mendapatkan rezeki Sekian juta rupiah itu semuanya sudah Allah tulis dengan terperinci Dengan sebabnya Kapan akan dia dapatkan Sumbernya dari mana Maka semuanya sudah Allah tulis Dan tidak ada yang luput Dari Allah SWT Apa yang Allah tulis Akan terjadi Rezeki tersebut tidak akan berkurang Tidak akan bertambah tidak mungkin seseorang mengambil rezeki orang lain Dan orang lain tidak mungkin mengambil rezekinya Dan tidak akan meninggal seseorang Sampai rezeki yang terakhir yang sudah Allah takdirkan untuknya Itu sampai kepadanya Tidak mungkin dia meninggal Sampai rezeki yang terakhir Yang sudah Allah tetapkan baginya Sampai kepadanya Meskipun rezeki tersebut ada di atas gunung atau di bawah lautan kalau itu adalah rezeki yang terakhir bagi kita niscaya Allah akan datangkan rezeki tersebut kepada kita tidak akan meninggal seseorang sampai disempurnakan rezekinya sebagaimana sabda Nabi SAW Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran وَمَا min دَابَّةٍ fil ardi." illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk hidup seorang pun yang ada di atas permukaan bumi ini kecuali bagi Allah lah rezekinya. Tidak ada seekor makhluk pun seorang makhluk pun di atas permukaan bumi ini kecuali kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya Allah Swt telah menjamin rezeki bagi manusia. Seandainya salah seorang dari sesembahan-sesembahan selain Allah disuruh dan diminta untuk memberikan rezeki kepada semua makhluk sekali saja niscaya mereka tidak akan mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di daratan, yang di lautan, yang di langit, yang di bawah tanah sekali saja. Jutaan semut, jutaan ikan, jutaan burung. Seandainya salah seorang atau bahkan semuanya sesembahan selain Allah SWT diminta untuk memberikan rezeki kepada mereka niscaya mereka tidak akan mampu tapi Allah SWT menulis rezeki mereka menciptakan rezeki bagi mereka dan Allah SWT yang menjamin akan menyampaikan rezeki tersebut kepada masing-masing dari makhluk tersebut semut yang ada di dalam lubangnya yang jumlahnya tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah ikan yang ada di lautan yang jumlahnya tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan rezeki bagi mereka dan akan menyampaikan rezeki tersebut kepada masing-masing dari mereka pada waktunya dengan kadar yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelumnya oleh karena itu seorang muslim Dan juga muslimah Di antara cara mengenal Allah SWT Yang kedua Adalah mengenal bahwasanya Allah SWT Dialah Yang maha, memberikan rezeki Dan tidak ada yang memberikan rezeki Selain Allah Allah SWT berfirman Ya ayuhannas nas Uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun yang artinya wahai manusia ingatlah kenikmatan Allah atas kalian hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard apakah ada pencipta selain Allah SWT Yang memberikan rezeki kepada kalian Dari langit maupun dari bumi Adakah yang mencipta Yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah La ilaha illa huwa Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia Fa'anna tu'fakun Lalu kenapa? Kalian dipalingkan Kemudian yang ketiga Di antara cara Mengenal Allah SWT Adalah mengenal bahasanya Allah SWT Dialah zat Yang maha mengatur alam semesta Dialah zat yang mengatur Alam semesta ini Meninggikan langit Menghamparkan bumi Menghidupkan mematikan mengangkat sebagian manusia dan merendahkan sebagian yang lain menerbitkan matahari dari timur menenggelamkan dari barat menggerakkan angin menggerakkan awan dialah Allah SWT yang menciptakan alam semesta dan juga mengatur Allah Subhanahu wa taala berfirman yudabbirul amr dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua perkara semua perkara ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya diamnya sesuatu bergeraknya sesuatu maka itu dengan kehendak Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah berdebat dengan seseorang itu orang yang kafir yang dia sombong yang mengaku memiliki sifat-sifat rububiyah sebagai Tuhan maka beliau alaihissalam berkata kepada orang kafir ini bahwasanya Allah SWT ya'ti bisyamsi minal masyriq Allah SWT telah mendatangkan matahari dari arah timur fa'ti biha minal maghrib kalau memang engkau Tuhan silahkan dipindah dan terbitkan matahari dari barat fabuhital ladzi kafar maka orang kafir tersebut diam dan tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah swt dialah satu-satunya Zat yang maha mengatur alam semesta ini. Adapun selain Allah swt maka mereka adalah makhluk. Tidak ada di antara mereka yang mengatur alam semesta atau membantu Allah swt di dalam mengatur alam semesta. Keyakinan seorang muslim dan juga muslimah adalah meyakini Allah SWT satu-satunya yang maha pencipta Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta ini Barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah yang mencipta Atau memberikan rezeki atau mengatur alam semesta maka sungguh dia telah berbuat syirik syirik yang besar menyekutukan Allah Swt di dalam penciptaan dalam pemberian, pemberian rezeki dan juga dalam pengaturan alam semesta ini kemudian yang keempat di antara cara mengenal Allah Swt adalah mengenal bahwasanya Allah Swt Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Mengenal bahwasanya Allah Swt adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan perkara yang keempat ini yaitu mengenal Allah bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya zat yang disembah atau yang berhak untuk disembah adalah tuntutan dan konsekuensi dari pengenalan kita bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Maksudnya bagaimana? Apabila kita sudah meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Tidak ada yang mengatur alam semesta Kecuali Allah SWT Konsekuensinya Tidak boleh kita menyembah Kecuali kepada Allah Tidak boleh kita menyembah Menyerahkan ibadah Kecuali kepada Allah SWT semata Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhan nas U'budu rabbakum rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai manusia sembahlah Rabb kalian Allah berbicara kepada semua manusia yang telah Allah ciptakan memerintah mereka untuk menyembah yaitu menyembah Rabb kalian Siapa Rabb kalian? Allah mengatakan, "Allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Rabb kalian yang berat kalian sembah adalah yang telah menciptakan kalian. Kalau yang tidak menciptakan kalian, jangan disembah. Walladzina min qablikum dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian yang tidak menciptakan kalian dan juga tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian maka jangan disembah yang kalian sembah adalah zat yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengatakan alladzi alladzi ja'al alladzi ja'al uh, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha alladhi ja'ala lakumul arda firasha Rabb kalian adalah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini menjadi terhampar Alladzi ja'ala lakumul arda firasha Yang telah menjadikan bumi ini menjadi terhampar Sehingga kalian bisa berjalan di atasnya Bisa membangun rumah Bisa membuat jalan Dan ini adalah sebuah kenikmatan Maka dialah zat Yang hendaknya kalian sembah Adapun selain dia Yang dia tidak punya peran sedikit pun dalam menjadikan bumi ini menjadi terhampar, maka jangan disembah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan telah menjadikan langit sebagai bangunan. Maka dialah zat yang hendaknya kalian sembah. Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum dan juga yang telah menurunkan air dari langit maka dialah zat yang berat untuk kalian sembah adapun sesembahan selain Allah yang tidak menurunkan air dari langit maka dia tidak berhak untuk disembah fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air tersebut rezeki bagi kalian dari bumi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun oleh karena itu janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah yang disembah selain Allah wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui sudah tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia Memberikan rezeki kepadanya Mengatur alam semesta Kemudian dia Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Allah mengatakan Fala taj'alulillahi, lillahi Andada wa antum ta'lamun Maka janganlah kalian Menjadikan sekutu-sekutu Tandingan-tandingan Selain Allah menyembah kepada selain Allah sedangkan kalian ta'lamun mengetahui yaitu mengetahui bahwasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta jadi seharusnya keyakinan kita tadi bahwasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki dan mengatur alam semesta menjadikan kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Apabila seseorang meyakini bahwasanya Allah yang mencipta Akan tetapi ketika diperintahkan untuk beribadah Hanya kepada Allah SWT semata Dia enggan Dan menyerahkan sebagian ibadah Kepada selain Allah maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan dalam hal ibadah. Apabila seorang meyakini bahwa Allah yang mencipta akan tapi ketika diperintah untuk beribadah kepada Allah semata dia enggan dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah maka berarti dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu Orang-orang musyrikin Di zaman Rasulullah SAW Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW Selama kurang lebih 23 tahun Sebabnya karena ini Yaitu karena mereka Tidak mengesahkan Allah SWT Di dalam beribadah mereka di dalam masalah penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan alam semesta sama dengan kita. Mereka semua berkeyakinan bahwasanya Allah SWT yang telah mencipta. Kita dengarkan firman Allah SWT ketika Allah berfirman, "Wala in tahum." man khalaqahum la Allah dan seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka yaitu kaummu orang-orang Quraisy siapa yang menciptakan mereka niscaya mereka akan mengatakan Allah mereka akan mengatakan Allah dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala in sa'altahum man wati samawati wal ard la Allah dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan juga bumi orang-orang Quraisy orang-orang kafir orang-orang musyrik ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi niscaya mereka la Allah mereka akan mengatakan Allah tidak ada di antara mereka ketika ditanya pertanyaan tersebut mengatakan bahasanya mencipta adalah fulan atau Allan atau Lata atau Uzza atau Hubal atau menyebutkan salah salah satu dari sesembahan mereka. Semua mereka sepakat bahwasanya menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Qul may minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra Fasayakulun Allah fakul afala tattaqun Katakanlah wahai Muhammad katakan kepada mereka tanya mereka May yarzuqukum minas sama'i wal ard wahai orang-orang musyrikin siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi rezeki dari langit seperti air hujan rezeki dari bumi seperti tanam-tanaman barang tambang siapa yang telah menciptakan kalian dari langit dan juga dari bumi amman yamliku sam'a wal absar dan siapa yang telah menciptakan pendengaran dan juga penglihatan untuk kalian wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup artinya siapa yang menghidupkan dan mematikan kalian wa man yudabbirul amr dan siapa yang telah mengatur alam semesta ini tanyakan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan ini kepada orang-orang musyrikin Allah niscaya mereka akan mengatakan Allah fakun afala tatakun maka katakanlah kepada mereka apakah kalian tidak takut Apakah kalian tidak takut kepada Allah Kalau kalian sudah tahu bahasanya Allah yang melakukan itu semua Kemudian kalian datang menyembah kepada selain Allah Apakah kalian tidak takut Kepada Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin Di zaman Rasulullah SAW Mereka berkeyakinan bahasanya Allah yang mencipta Memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Lalu kenapa diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena mereka hanya mencukup, mencukupkan diri dengan pengenalan tersebut, akan tetapi tidak mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Iblis yang kita semua sepakat bahwasanya dia adalah makhluk yang kafir kepada Allah. Dia mengenal bahwasanya Allah Swt yang telah menciptakan dia. Memahami dan mengenal bahwasanya Allah Swt yang telah menciptakan dia. Allah Swt berfirman kepada iblis, berkata kepada iblis ketika dia enggan untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT berfirman Qala ma mana'aka Alla tasjuda id amartuk Allah berkata kepada iblis Apa yang menahanmu Apa yang mencegahmu Untuk bersujud Kepada Adam Ketika aku memerintahkanmu apa kata iblis? Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan telah menciptakan Adam dari tanah. Dia mengatakan khalaqatani. Engkaulah yang telah menciptakan aku. Iblis memahami dan mengenal siapa yang telah menciptakan dia tidak mengingkari bahasanya Allah Swt yang telah menciptakan iblis. Apakah ini memasukkan dia ke dalam agama Islam? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, tidak cukup seseorang mengenal Allah Swt hanya mengenal bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Ini tidak cukup belum membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin. Belum membedakan antara kita dengan iblis. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah kita hanya menyembah kepada Allah semata. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah yang melakukan demikian, kemudian kita hanya menyembah kepada Allah semata, tidak bergantung kepada yang lain, maka itulah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita pahami dan di sini perlu seorang muslim dan juga muslimah mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah. Sehingga dia bisa menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Kalau seseorang tidak mengetahui apa itu ibadah, ditakutkan dia menganggap sesuatu bukan ibadah, kemudian dia serahkan sesuatu tersebut kepada selain Allah. Akhirnya terjerumus di dalam peribadatan kepada selain Allah Swt. Yang dimaksud dengan ibadah Hadirin yang dimulakan oleh Allah SWT Yang disebutkan oleh para ulama Adalah ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullah Wa yardah Minal aqwali wal af'al Al-zahirati wal batinah Mari kita semak dan kita hafal Dan semoga ini bisa menjadi hadiah bagi keluarga kita nanti apabila kita pulang pengertian ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin ini adalah ibadah secara ringkas adalah semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini adalah ibadah apabila sesuatu tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah bahwasanya sesuatu tersebut adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah maka hati-hati hati. Maka hati-hati Jangan sampai diserahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Harus kita hanya serahkan Kepada Allah SWT semata Yaitu Apabila dia adalah termasuk ibadah Dan ibadah adalah suatu yang dicintai Dan diridhoi oleh Allah SWT Bagaimana kita mengetahui bahasanya sebuah amalan atau sebuah ucapan dicintai oleh Allah Swt? Bisa dengan beberapa cara Di antaranya Apabila Allah memerintahkan sesuatu tersebut Apabila Allah memerintahkan sesuatu tersebut Ketahuilah bahwasanya Allah mencintai sesuatu tersebut Karena Allah SWT tidak mungkin Menyuruh kita, memerintah kita Dengan sesuatu yang Allah benci kalau Allah memerintahkan kita suatu Maka berarti Allah mencintai sesuatu tersebut Berarti itu adalah ibadah Atau yang kedua Apabila Allah SWT memuji sesuatu tersebut Atau memuji pelakunya Maka kita ketahui bahwasanya itu adalah dicintai oleh Allah SWT Karena tidak mungkin Allah SWT Memuji sesuatu yang tidak Allah cintai Allah hanya memuji sesuatu yang Allah cintai Dan membuat rida Allah SWT Ini adalah diantara cara Untuk mengetahui sesuatu itu Dicintai Allah SWT atau tidak Doa adalah ibadah Berdoa adalah ibadah dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah astajib lakum niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan Allah tidak memerintah kecuali sesuatu yang Allah cintai menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan juga yang lain Beliau SAW mengatakan Ad-du'a'u huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Nas Ucapan langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya doa Wahai kaum muslimin adalah ibadah Artinya apa? Kalau doa itu adalah ibadah Berarti kita tadi kembali Tidak boleh kita serahkan ibadah tersebut Kepada selain Allah SWT Siapapun dia selain Allah tidak berhak untuk disembah dan diserahkan ibadah kepadanya baik itu seorang nabi yang merupakan manusia yang paling utama yang paling dekat dengan Allah SWT ataupun seorang malaikat makhluk yang mulia di sisi Allah SWT apabila seorang nabi dan malaikat saja tidak berhak untuk kita serai ibadah kepada mereka maka bagaimana dengan yang lain yang tentunya derajatnya tidak sampai derajat nabi dan juga para malaikat jadi doa adalah ibadah dalilnya dari Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW termasuk doa adalah istighathah meminta pertolongan termasuk doa adalah isti'adzah meminta perlindungan Allah SWT berfirman Qul a'udzu birabbil falaq katakanlah aku berlindung kepada Rabb kepada yang menguasai al-falaq kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah yang telah menguasai Al-Falaq waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berlindung dan meminta perlindungan adalah termasuk berdoa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah SWT mengabulkan doa kalian. Allah memuji orang-orang yang beriman saat itu ketika perang Badar, memuji Rasulullah SAW dan memuji kaum muslimin, para sahabat yang bersama Rasulullah SAW karena mereka ketika perang Badar tersebut beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji mereka. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istighatsah kalian. Menunjukkan bahasanya istighatsah adalah termasuk ibadah. Tidak boleh seseorang beristighatsah kepada selain Allah. Siapapun dia Secara umum Tidak boleh dia menyerahkan doa Kepada selain Allah SWT Meskipun doa tersebut Isinya adalah tentang Meminta syafaat Atau meminta kedekatan kepada Allah SWT Atau meminta yang lain Seperti berkata kepada seorang saleh yang sudah meninggal mengatakan kepadanya ya fulan mintakanlah untukku syafaat di sisi Allah atau meminta kepadanya kedekatan supaya didekatkan kepada Allah Swt. kalau dia meminta langsung kepada orang yang soleh tersebut yang sudah meninggal Maka ini yang dinamakan dengan doa Dia telah berdoa kepada selain Allah Dengan meminta syafaat kepada Orang yang soleh tersebut Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Di zaman Rasulullah SAW Mereka datang sebagian mereka kepada sebagian orang-orang soleh yang sudah meninggal kemudian meminta syafaat kepada mereka dan Allah kabarkan ini di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah kul atunabiun Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun dan mereka yaitu orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka wa yaqulun kemudian mereka berkata haula'i syufa'auna indallah mereka berkata apa? Mereka ini yaitu orang-orang yang soleh tersebut adalah syufa'una indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Swt. Mereka mengatakan demikian. Orang-orang musyrikin menyembah orang-orang soleh tersebut bukan karena mereka yang mencipta atau memberikan rezeki atau mengatur alam semesta tidak Tadi sudah kita sebutkan dalilnya Bagaimana keyakinan orang-orang musyrikin Dalam masalah ini Tapi mereka Datang kepada orang-orang soleh tersebut Yang sudah meninggal Meminta kepada mereka syafaat Mengharap syafaat mereka Dengan mengatakan Ya fulan Berikanlah aku syafaat di sisi Allah Atau dengan Melakukan sebagian ibadah untuk mereka seperti benadar atau menyembelih dengan niat untuk orang soleh tersebut supaya dia mendekatkan atau memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah SWT. Dalil yang lain Allah SWT wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa." dan orang-orang yang mengambil sesembahan sesembahan selain Allah mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfah tidaklah kami menyembah mereka ini kecuali satu tujuannya illa liqarribuna ila Allah zulfah tujuannya supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Itu adalah tujuan mereka karena mereka merasa dirinya banyak dosa, banyak kemaksiatan, sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mencari jalan pintas, jalan singkat yaitu dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada orang yang mereka anggap itu soleh dan berharap supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana abduhum illa liyukaribuna ila Allah zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Nanti Allah SWT yang akan menghukumi di antara mereka. Benarkah apa yang mereka ucapkan itu? Nanti di hari kiamat Mereka akan mengetahui Tentang kesalahan Apa yang mereka yakini selama ini Inna Allah yahkumu bainahum Fima hum fihi yakhtarifun Sungguhnya Allah SWT nanti pada hari kiamat Akan menghukumi di antara mereka Siapa di antara mereka yang benar Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berdoa adalah termasuk ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Di antara ibadah adalah menyembelih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Hendaklah engkau salat untuk Rabbmu, wanhar dan juga menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita dua perkara Yaitu solat untuk Allah Kemudian yang kedua adalah menyembelih untuk Allah SWT Di sini perintah dari Allah Menunjukkan bahwasanya Menyembelih dan juga solat Adalah termasuk ibadah Apabila kita serahkan kepada selain Allah Ibadah tersebut Berarti seseorang sudah Menyekutukan Allah SWT di dalam ibadah seperti orang yang menyembelih Untuk jin Atau yang menunggu sungai ini Atau menunggu lautan ini Atau yang menunggu Hutan ini Kemudian menyembelih seekor Kambing atau seekor kerbau Atau yang lebih kecil dari itu Atau lebih besar Maka ini termasuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah Menyembelih adalah termasuk ibadah Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda La Man dabaha li ghairillah Allah SWT melaknat Seseorang Yang menyembelih untuk selain Allah Artinya dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Swt. Apabila seseorang menyembelih untuk selain Allah meskipun seekor lalat tapi kalau dia sembelih dia korbankan kepada selain Allah Swt. maka itu adalah termasuk syirik menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi jenis-jenis ibadah Di antaranya adalah bersumpah Tidak boleh seseorang bersumpah Dengan selain nama Allah Dengan mengatakan Demi langit, demi bumi Demi, demi Ka'bah, demi Rasulullah Karena bersumpah Harus dengan nama Allah Misalnya mengatakan demi Allah atau demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, maka ini diperbolehkan. Adapun bersumpah dengan makhluk, maka ini termasuk syirik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah SWT Maka sungguh dia telah kufur Dan sungguh dia telah berbuat syirik Di antara bentuk kesyirikan al ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Adalah bergantung dengan benda-benda Seperti jimat Atau dinamakan dengan wafak Di sebagian daerah Atau susuk Menurut sebagian orang Maka ini semua adalah termasuk Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah Dan tamimah Ini adalah segala benda Baik yang dikalungkan Atau yang digelang Atau yang disabukkan Yang tujuannya untuk menolak Mudarat dan juga mendatangkan manfaat Beliau mengatakan Fakat asyrak maka sungguh dia telah berbuat syirik. Apabila dia meyakini bahwasanya benda tersebut hanyalah sebagai perantara atau sebab maka dia telah terjerumus di dalam syirik kecil yang tidak mengeluarkan dia dari Islam karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab yang berat untuk mengatakan Benda ini adalah sebab atau tidak Adalah Allah SWT Karena dialah Yang telah menciptakan benda tersebut Dan mengetahui tentang fungsinya Mengetahui tentang faedahnya Apabila seseorang mengatakan Ini adalah sebab Sementara tidak ada keterangan dari Allah Tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya ini adalah sebab maka seakan-akan dia telah menjadikan dirinya sebagai zat yang memberi syariat mengatakan ini sebab ini bukan padahal yang berat untuk mengatakan itu adalah Allah SWT dari mana dia mengetahui bahwasanya benda-benda tersebut adalah sebab berhentinya hujan datangnya rezeki selamanya dia dari bencana Seakan-akan dia adalah Zat yang memberikan syariat Zat yang menciptakan Yang mengetahui ini adalah berfaedah Ini adalah sebab atau tidak Barang siapa yang meyakini itu adalah sebab Maka dia telah terjerumus di dalam syirik kecil Dan apabila dia meyakini bahwasanya benda tersebut Adalah yang memberikan mudarat Dan memberikan manfaat selain Allah maka dia terjerumus di dalam syirik yang besar. Syirik yang besar ini pertama mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang kedua, syirik yang besar ini membatalkan amalan. Walaqad uhiya ilaika wa illal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk Walatakunanna minal khasirin dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga orang-orang sebelummu la in asyrakta seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna amaluk niscaya akan batalah amalanmu seorang nabi seandainya dia berbuat syirik dan ini tidak mungkin niscaya Allah akan batalkan amalannya. Amalan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, siang dan malam, solawat atau solat lima kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, bersodakah, bersilaturahmi, sedikit demi sedikit dia tabung amalan tersebut sampai sebesar gunung namun apabila dia batalkan dengan syirik besar Maka Allah SWT akan membatalkan amalan itu semua Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'an manthura Dan kami akan datangkan Akan mendatangi amalan mereka Dan kami jadikan amalan tersebut Debu-debu yang berterbangan Tidak akan dianggap oleh Allah SWT Amalan sebesar apapun apabila dibatalkan dengan kesyirikan Bahkan bukan hanya itu Apabila dia meninggal Dalam keadaan berbuat syirik Dan tidak bertobat kepada Allah SWT Maka tidak ada harapan baginya Untuk diampuni oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Inna allaha la yaghfiru Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha' Sungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik Dan masih mengampuni dosa yang lain Bagi siapa yang dikehendaki Allah SWT ghafur Yang maha pengampun Ar-Rahim Yang maha penyayang Tapi kalau sudah dimaksiati Dengan apa yang dinamakan dengan syirik Yaitu syirik besar Maka Allah SWT tidak mengampuni dosa tersebut dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah, wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga mengharamkan bagi seseorang untuk memasuki surganya maka dari mana dia akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini menunjukkan kepada kita hadirin sekalian tentang bahayanya kesyirikan oleh karena itu Apabila ada Sebagian kita yang sudah Pernah melakukan hal ini Maka Alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah SWT Kita bertobat kepada Allah SWT Dengan tobat yang nasuha Yang di dalamnya terpenuhi tiga syarat Yang pertama Menyesal Dengan dosa tersebut Kemudian yang kedua meninggalkan Artinya apabila masih ada di dalam diri kita Benda atau hal yang berkaitan dengan kesyirikan kita tinggalkan Kemudian yang ketiga Bertekad kuat Di masa yang akan datang Untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut Ini yang dinamakan dengan taubat nasoha Yaitu penyesalan Kemudian meninggalkan dosa tersebut Kemudian yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak melakukan di masa yang akan datang niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa kita Rasulullah SAW bersabda Man taba taballahu alaih Barang siapa yang bertaubat Maka Allah SWT akan memberikan taubat kepadanya Dan Allah SWT berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim Wahai hamba-hambaku Yang telah berbuat zalim Terhadap diri sendiri Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Bagaimanapun besar dosa kita Meskipun adalah dosa syirik Dosa kekufuran Dosa kenifakan Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Allah mengampuni dosa semuanya. Selama kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah pada waktunya. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum habis waktunya kita bertobat dan meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia yaitu Allah SWT Maha pengampun Lagi maha penyayang Kemudian yang selanjutnya Di antara cara mengenal Allah SWT Dan sebelum saya lanjutkan Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian Silahkan ditulis dengan kertas Dan diajukan ke depan Dan bagi yang belum memiliki kertas Silahkan mengambil ke depan Di antara cara mengenal Allah SWT adalah mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Swt yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Allah Swt telah mengenalkan kepada kita dirinya, yaitu dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya yang dengan itu seorang muslim dan juga muslimah mengenal Allah Swt. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Dan Allah Swt. memiliki nama-nama yang baik. Dan Allah Swt. juga berfirman, "Walillahil matalul a'la." dan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tinggi menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang dengan nama-nama tersebut dan juga sifat-sifat tersebut kita mengenal dia di antara nama Allah SWT adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya yang maha penyayang Kita mengetahui bahasanya Allah SWT Memiliki sifat penyayang kepada hambanya Dengan nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim Mengandung makna bahasanya Allah SWT Maha penyayang Di antara nama Allah SWT Adalah Al-Alim yang maha mengetahui Nama ini Mengandung makna bahasanya Allah SWT memiliki sifat Al-ilmu Artinya mengetahui segala sesuatu Yang sudah terjadi Yang sedang terjadi Dan yang akan terjadi Di antara nama Allah SWT adalah Al-Halim As-Sami' Al-Basir Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Kita mengenal Allah SWT Dengan nama-nama Allah SWT Dan juga mengenal Allah Dengan sifat-sifatnya Allah SWT mengabarkan Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah di atas maka kita yakini bahwasanya Allah swt di atas. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Allah swt di atas. Maka kita meyakini dan mengenal bahwasanya Allah swt di atas. Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis kutsi atau di dalam hadis bahwasanya Allah SWT Turun ke langit dunia Pada sepertiga malam yang terakhir Maka kewajiban seorang muslim dan juga muslimah Adalah meyakini Sifat-sifat tersebut Allah turun ke langit dunia Pada sepertiga malam yang terakhir kita tetapkan itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita tolak. Demikian pula tidak boleh kita serupakan. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dengan mengatakan bahwasanya ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk atau rahmat Allah sama dengan rahmat makhluk atau turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk maka ini dinamakan tasbih atau menyerupakan Allah swt ini hukumnya haram dan tidak boleh seseorang menyerupakan Allah swt menyerupakan sifat-sifat Allah swt dengan sifat-sifat makhluk karena Allah swt wa taala berfirman laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah sedikit pun. Wa huwa samiul basir, akan tapi Dia adalah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk pendengaran makhluk adalah pendengaran yang serba kurang Kita bisa mendengar apa yang di sekitar kita Tapi tidak bisa mendengar apa yang ada di luar masjid Adapun Allah SWT Maka dia maha mendengar Suara sekecil apapun Dimanapun Maka Allah SWT maha mendengar suara tersebut Allah Maha mendengar, makhluk mendengar, akan tapi pendengaran Allah adalah pendengaran yang sangat sempurna adapun makhluk maka pendengaran mereka adalah pendengaran yang serba kekurangan. Jadi kewajiban kita adalah menetapkan sifat tersebut dan meyakini bahwasanya tidak serupa sifat tersebut dengan dengan makhluk dan juga tidak boleh kita mentakwil mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan oleh para khulafa rasyidin dan juga para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya makna dari tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan atau makna turunnya Allah adalah turunnya rahmat bukan turunnya Allah maka ini adalah semuanya dinamakan dengan takwil dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiallahu anhum cara yang paling selamat atau cara yang selamat adalah kita tetapkan nama dan juga sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita serupakan nama dan juga sifat tersebut dengan makhluk. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan poin yang pertama dari tiga hal ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Dan insya Allah kita bertemu kembali pada sore hari besok Pada waktu dan tempat yang sama Dan sekedar info Setelah maghrib insya Allah juga akan ada pengajian berbahasa Indonesia Dan tempatnya ada di pintu 19 Ya pintu 19 di belakang uh, uh, Setelah maghrib langsung Dan akan diasuh oleh Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.